Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau nanya Bu Yan, uh, waktu saya bepergian pulang jam 1 malam, terus uh, subuhnya itu kebablasan bangun sampai setengah tujuh. Bagaimana itu hukumnya Bu ya? Saya sampai tidak melakukan sholat subuh. Mau sholat subuh udah setengah tujuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang pulang bepergian jam satu malam, kemudian ketiduran, asalkan tidur-tidur beneran, loh, kok sampai bangun jam tujuh dia tidak dosa. Karena ketidur, diran termasuk udurnya orang meninggalkan sholat, itu orang lupa. Jadi kalau orang lupa waktu kemudian tidak sholat, tidak dosa sama orang yang tidur. Asalkan tidurnya sebelum waktunya. Kalau tidur sebelum waktunya dan tidak menjadi kebiasaan, kalau kebiasaan namanya kurang ajar itu. Jadi sengaja setiap hari tidurnya jam 3. Kemudian apa? Setiap hari kelewat. Ini namanya kurang ajar dia. Tapi ini jarang terjadi kepada ibu tersebut, hanya waktu itu terlalu capek, tidur jam 1, bangun-bangun jam jam 7, hebat. Tidurnya bayi, 6 jam gak bangun. Hebat betul ini. ini. Orang biasanya kalau sudah tidur 3 jam saja dulu langsung nah ini, tapi hebat barangkali ibu memang orang hebat. <laughs> Jadi orang biasanya tidur 3 jam saja sudah nggak enak itu punya. Kalau masih jam 1 belasan ya, tapi apapun bentuknya, kalau orang namanya ketiduran dimaafkan. Ya setelah bangun nanti di dikodok. Setelah bangun langsung melakukan sholat. Tidak usah nunggu esok jam. Tidak usah nunggu waktu subuh besok. Langsung saja setelah bangun, nanti jam 7 ya Allah ketinggalan aku jadi bayi ini dia tidur tidur bayi ini. bangun langsung melakukan sholat tidak dosa karena dia tertidur yang masalah pak sudah adzan subuh langsung tidur haram dosa dia ketinggalan sholat